Namun pada tahun kedua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kaum muslimin mendapatkan cobaan yang besar pada masa-masa mereka sedang menunaikan puasa di bulan Ramadan maka terjadilah sebuah kejadian yang besar dan itu merupakan peperangan yang besar yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam yang disebut dengan Ghazwatu Badrin Al-Kubra perang Badar yang besar oleh karena itu Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menyebutkan pasal setelahnya yang menjelaskan tentang kisah peristiwa Perang Badar. Berkata Al-Hafidh Imaduddin Abu Fida Ismail bin Umar shahir bin Kathir rahimahullah ta'ala faslun. Pasal yang berikutnya يذكر فيه ملخص وقعة بدر الثانية yang disebutkan di dalam pasal ini ulasan atau ringkasan tentang kejadian perang Badar yang kedua. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Perang Badar ini disebut dengan Ghazwatu Badrin Al-Kubra. Perang Badar yang besar sebagaimana disebut pula Ghazwatu Badar Athaniyah Perang Badar yang kedua Sebab peperangan yang terjadi di Badar dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi tiga kali. Perang Badar yang pertama yang telah kita sebutkan sebelumnya, yang kemudian tidak terjadi pertempuran, yang disebut pula dengan Ghazwatus Safawan ini yang pertama kali kemudian yang kedua yang akan kita bahas ini insyaallah taala dan ini adalah merupakan perang yang besar sekali dan pertama kali terjadi dalam sejarah Islam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memimpin langsung para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan perang Badar yang kedua inilah yang apabila disebut secara mutlak perang Badar, maka yang dimaksud adalah peristiwa perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Dan ada lagi yang ketiga, perang Badar yang ketiga yang disebut Ghazwatul Badrin Al-Maw'id yang nanti akan ada pembahasannya insyaallah taala. Namun sebelum kita memasuki pembahasan tentang peristiwa perang Badar, ada baiknya kita menyebutkan penjelasan secara ringkas dari Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad di mana beliau meringkas dan menyebutkan secara umum tentang peperangan yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau pada faslun fasal fi ghazawati wa bu'uthi wa sarayahu sallallahu alaihi wasallam penjelasan tentang peperangan dan utusan-utusan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat dalam pertempuran tersebut. Dan di sini beliau menjelaskan tentang al-ghazawat, al-bu'uth was-saraya. Dan sebagaimana yang pernah kita jelaskan sebelumnya bahwa al-ghazawat disebutkan dengan istilah ghazwah adalah peperangan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut serta di dalamnya. Beliau ikut dalam pasukan tersebut, maka disebut ghazwah. Kemudian apabila Rasulullah alaihi salatu wassalam mengutus para sahabat mengangkat seseorang sebagai pemimpin dalam pasukan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikut berangkat maka ini disebut al-ba'thu atau al-bu'uth dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus mereka di malam hari maka itu disebut syariah disebut Sariyah jamaknya Saraya meskipun terkadang sebagian para ahli sejarah menyebutkan secara mutlak al-bu'uth atau disebutkan secara mutlak as-saraya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala ghazawatuhu kulluha wa bu'uthuhu wa sarayahu kanat ba'da al-hijrah fi muddati 10 sinin peperangan seluruhnya bersama dengan Bu'uth dan Saraya semuanya terjadi setelah hijrah dalam masa tempo 10 tahun sebab izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang itu setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah qum setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah selama di Madinah 10 tahun. Fal ghazawatu sab'un wa ishrun. Maka al ghazawat peperangan-peperangan yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 27 ghazwah ada 27 ghazwah. Wa qila 25, ada pendapat yang mengatakan 25. Wa qila 29. Ada pula pendapat yang mengatakan 29. Jadi berselisih para ulama tentang berapa ghazawat dari peperangan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut serta dalam pasukan tersebut. Ada pendapat yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 29. Wa qila ghairu dzalik dan ada pula pendapat yang mengatakan selain dari itu. Jadi berselisih para ulama tentang jumlah peperangan yang diikuti oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang jelas mereka menyebutkan di atas 20 peperangan dari perselisihan yang ada qatala minha fi tis'in di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut terjun dalam medan pertempuran itu pada sembilan pertempuran, sembilan peperangan. Rasulullah Alaihi Wasallam ikut terjun langsung dalam peperangan tersebut. Badar yang pertama, kemudian Uhud, yang ketiga Al-Khandaq, yang keempat Quraidah. Yang kelima Al-Mustaliq. Al-Mustaliq. Yang keenam Khaybar. Yang ketujuh Al-Fathu. Al-Fath. Fathu Makkah. Yang kedelapan Hunain dan yang kesembilan At-Taif. Jadi sembilan Peperangan ini di mana Rasulullah alaihissalatu wassalam ikut terjun dalam eh, peperangan. Waqila ada pula yang mengatakan qatala fi bani nadhir wal ghabah wa Wadi al qura min a'mali khaybar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut terjun pula dalam peperangan melawan Banu Nadhir Al-Ghabah al Qura dari Khaybar ini berkenaan tentang peperangan yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghazawat dan peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut terjun langsung dalam peperangan itu. Wa amma saraya wa bu'uthuhu adapun saraya bu'uth di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengutus para sahabat dalam pasukan dan Nabi alaihi wasallam tidak ikut serta faqaribun min sittin itu kurang lebih mendekati 60 saraya wal bu'uth mendekati 60 itu dalam 10 tahun dalam 10 tahun jadi kalau kita melihat ma'asyaallah rahimakumullah dalam rentan waktu 10 tahun ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 kali lebih peperangan. Ditambah dengan 60 saraya wal bu'uth. Nah, jadi kita bisa melihat rata-rata ya. Dalam setahun itu dalam setahun yakni sembilan kali lebih dari pasukan dan peperangan. Nah, itu kalau dalam hitungan 10 tahun. Sementara peperangan yang kemudian dimulai diizinkan peperangan itu dimulai pada awal-awal tahun kedua. Jadi dalam 9 tahun Nah, menunjukkan skala utusan dan peperangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikutinya ini sering kali terjadi, ya. Nah, dalam setiap bulan ya atau satu bulan lebih kemudian terjadi lagi kejadian sambil Allah Subhanahu wa taala terus menurunkan syariat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga Allah azza wajal menyempurnakan syariatnya kepada umat ini. Wal ghazawatul kibar al ummahatu sab'un. Adapun perang yang terbesar atau disebut induknya peperangan ya karena perang-perang yang besar yang terjadi itu ada tujuh peperangan ada tujuh peperangan Badar Uhud Al-Khandaq, Khaybar, Al-Fathu, Fathu Makkah, Hunain dan Tabuk. Jadi ini disebut dengan Al-Ghazawatul Kibar atau Al-Ummahat. Al-Ghazawatu Al-Ummahat. Perang-perang yang terbesar apa itu? Badar, Uhud, Tabuk, ah, Fathu Makkah, empat, Hunain, Khandak, ah, Khaybar. Jadi tujuh peperangan besar yang disebut dengan al-ghazawatul kibar al-ummahat. Wa fi sya'ni hadhihi al-ghazawat nazal al-Qur'an. Nah, pada tujuh peperangan yang terbesar inilah Al-Qur'anul Karim turun. Ya, jadi setiap ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang peperangan, yang mengkisahkan tentang peperangan terjadi itu tidak keluar dari tujuh peperangan ini. Apakah itu Badar atau Uhud, handak Khaybar dan seterusnya dari tujuh peperangan yang terjadi. Disebutkan dalam Al-Quran Al Karim. Fasuratul Anfal suratu Badrin. Adapun surah Al-Anfal itu surat yang menjelaskan tentang perang Badar. Oleh karena itu disebut suratu Badr. Sebagian para ulama menyebutnya suratu Badr. Jadi barang siapa yang ingin atau siapa yang membaca suratul Anfal dan membaca tentang kisah peperangan di sana, ketahuilah bahwa itu menjelaskan tentang peperangan atau peristiwa perang Badar. Perang yang terbesar yang terjadi pertama kali dalam sejarah Islam. Wa fi Uhudin akhir surati Ali Imran. Adapun peristiwa perang Uhud itu dijelaskan pada akhir surah Ali Imran. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala Wa idh gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Wa idh gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minin maqa'ida lil qital surah Al Imran ayat yang ke-121 ila qubaili akhiriha biyasir sampai terakhir mendekati akhir dari surah Ali Imran ini menjelaskan tentang peristiwa perang Uhud wa fi qissatil khandaq wa quraidah wa khaybar adapun kisah tentang peristiwa perang Khandaq perang Khandaq yang disebut juga perang Ahzab. Demikian pula Quraidah dan peristiwa Khaybar sadru al Ahzab itu pada awal-awal dari surah Al-Ahzab. Wa suratul Hasyr fi Bani Nadir. Adapun suratul Hasyr itu menjelaskan tentang perang melawan Banu Nadir. Banu An-Nadir dari kalangan Yahudi. Wa fi qissati al-Hudaybiyah wa Khaybar suratu al-Fath. Adapun menjelaskan tentang kisah peristiwa Hudaybiyah dan Khaybar itu disebutkan dalam surah Al-Fath wa usyira fiha ila al-fathi dan juga diisyaratkan dalam surah Al-Fatah tersebut tentang peristiwa Fathu Makkah. Ya, namun disebutkan secara isyarat saja. Tidak jelas, tidak sharih. Wa dzukira al-fathu sharihan fi suratin Nasr. Adapun disebutkannya tentang Fathu Makkah dengan jelas itu disebutkan dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Wal fathu yakni fathu Makkah. Jadi seluruh dari Al-Ghazawatul Kibar itu dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah-surah yang telah kita sebutkan tadi. وخرج وجرح منها صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة وهي أحد dari seluruh peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu kali terluka dalam satu peperangan saja, yaitu dalam peristiwa perang Uhud. Yang lainnya tidak. Dalam satu peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka. Syujjan Nabi Alaihi Wasallam wa kusirat rubaiyatuhu. Nabi Alaihi Wasallam syujjah terluka kepalanya sampai rubaiyahnya gigi seri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu patah dalam peristiwa perang Uhud. Wa qatalat ma'ahul malaikatu minha fi Badrin wa Hunain. Adapun keikutsertaan para malaikat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan itu pada peristiwa perang Badar dan peristiwa perang Hunain. Malaikat ikut serta berperang. Jadi kalau malaikat yang berperang, subhanallah. Junudullah Azza wa Jal menunjukkan bahwa mereka berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalatil malaikatu yaumal khandaq dan malaikat mereka turun itu dalam peristiwa perang Khandaq perang Al-Ahzab fazalzalatil musyrikin wa hazamathum maka malaikat tersebut menggoncangkan orang-orang musyrikin dan mengalahkan mereka Nah, Allah Azza Jal mengutus angin yang memasukkan ke dalam hati mereka perasaan takut dan memporak-porandakan barisan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al Ahzab ayat 9 ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarauha wa kana Allah bima ta'maluna basira Wahai orang-orang beriman ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika tentara-tentara datang kepada kalian lalu kemudian kami mengirim kepada mereka angin dan tentara-tentara yang kalian tidak melihatnya dan Allah azza wajal basir dari apa yang kalian perbuat warama hasba fi wujuhil musyrikin faharabu lalu kemudian beliau melemparkan kerikil-kerikil di wajah-wajah orang-orang musyrikin yang menyebabkan mereka lari dari peristiwa perang Khandaq itu nah wa kana al-fathu fi ghazwatain dan kemenangan itu terjadi pada dua peperangan kemenangan yang besar yaitu Badar dan Hunain dalam jumlah yang sedikit yang dimiliki kaum muslimin sementara jumlah orang-orang kafir musyrikin berlipat namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala Allah azza wajal Naam memberi kemenangan kepada kaum muslimin wa qatala bil manjaniq minha fi ghazwatin wahidah dan beliau berperang dengan menggunakan manjaniq manjaniq ini alat pelontar nah itu terjadi pada satu peperangan yaitu perang At-Taif. Wa fil khandaq fi wahidah dan satu kejadian di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kaum muslimin mereka membuat benteng dari parit yaitu peristiwa perang Khandaq wahiyal Ahzab yaitu peristiwa perang Ahzab asyara bihi alaihi Salmanul Farisi radhiyallahu anhu di mana Salman Al-Farisi yang uh, memberi usulan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuat khandaq menghadapi kaum musyrikin. Jadi ini kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dari peperangan yang terjadi dari al-ghazawat wal bu'uth was saraya al-ghazawatul kibar yang terjadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di tempat yang lain beliau juga menjelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa Rasulullah alaihissalam pun bersama dengan kaum muslimin berjihad melawan orang-orang Yahudi karena mereka dikenal sebagai ahlul ghadar orang-orang yang suka membatalkan perjanjian merusak perjanjian kapan mereka merasa bahwa mereka punya kekuatan maka mereka merusak perjanjian dengan sebab itulah Nabi alaihi salatu wassalam kemudian memerangi mereka dan setiap dari peperangan melawan orang Yahudi itu selalu terjadi setelah peristiwa perang yang besar selalu demikian selalu terjadi setelah peristiwa perang yang besar seperti perang Banu Qainuqa perang melawan Yahudi perang ini Ghazwatu Bani Qainuqa itu terjadi setelah peristiwa perang Badar dan perang Badar perang yang besar yang kedua perang Banu Nadir itu terjadi setelah peristiwa perang Uhud. Peristiwa perang Uhud. Terjadi perang Banu Nadir. Yang ketiga, perang Banu Quraidah. Itu terjadi pas selesainya peristiwa perang Al-Khandaq, Al-Ahzab. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja menggantungkan pedangnya maka Jibril datang dan mengabarkan kepada Nabi Alaihissalam. Awadat silah. Apakah engkau telah meletakkan pedangmu? Kata Nabi siapa lagi yang diperangi? Sana Banu Quraidah. Mereka telah membatalkan perjanjian damai. Padahal mereka baru saja selesai dari peristiwa perang Al-Ahzab. Nah, akan tapi tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan mereka tetap bersemangat untuk berangkat berjihad untuk memerangi Banu Quraidah. Kemudian perang yang keempat ya, yang terjadi di Khaybar. Nah, dan itu terjadi setelah peristiwa perang Hudaybiyah. Terjadi setelah peristiwa perang Hudaybiyah. Peristiwa perang Khaybar Banu Nadir yang mereka dikeluarkan dari Madinah mereka banyak yang berkumpul di Khaybar lalu kemudian pada tahun ke-7 Hijriah terjadi lagi peperangan mana kaum muslimin memerangi Khaybar nah itu terjadi setelah peristiwa Hudaybiyah jadi seluruh peperangan melawan orang-orang Yahudi terjadinya setelah peristiwa perang-perang yang besar nah jadi ini ma'asyarullah rahimakumullah eh, penjelasan yang ringkas tentang al-ghazawat peperangan yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama mereka sangat memperhatikan tentang peristiwa-peristiwa peperangan yang bersejarah di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam disebabkan karena di dalam sejarah tersebut dalam peristiwa itu banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari sejarah Nabi alaihi salatu wassalam baik dari hukum-hukum syar'i demikian pula hubungannya dengan eh, hukum-hukum uh, seputar jihad fi sabilillah mana jihad yang syar'i mana jihad yang tidak syar'i atau dalam muamalah yang lainnya. Banyak sekali faedah dan hukum yang bisa kita ambil dari peristiwa Maghazi al-Ghazawat yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Oleh karena itu para ulama mereka sangat memperhatikan ya dan bahkan di antara para ulama ada yang membukukan menulis dalam kitab tersendiri tentang permasalahan Al-Ghazawat ini. Peperangan-peperangan yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang menyebutkan bahwa yang pertama kali yang menyendirikan dalam pembahasan khusus tentang peperangan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Urwah bin Zubair rahimahullah taala dari kalangan tabi'in anak dari Zubair bin Al-Awwam. Ada pula yang mengatakan bahwa yang pertama kali yang menulis kitab Al-Maghazi adalah Az-Zuhri Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala. Dan Az-Zuhri Muhammad bin Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri beliau mengatakan ilmu Al maghazi ilmul akhirati wal ulah ilmu tentang peperangan itu adalah ilmu akhirah dan ilmu dunia. Disebabkan karena manfaat yang banyak sekali yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa peperangan yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula yang disebutkan oleh Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala atau rahimahullahu taala beliau mengatakan kana abi yuallimuna baghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayahku yaitu Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas beliau mengajarkan kepada kami tentang peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya'udduha alaina lalu kemudian beliau menghitungnya peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kami wasaraya demikian pula utusan-utusan yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu beliau mengatakan ya bani hadhi ma'athiru abaikum fala tudayyi'uha atau fala tudayyi'u dzikraha wahai anak-anakku ini adalah peninggalan dari orang-orang tua kalian berita tentang sejarah berita tentang peperangan ini adalah peninggalan dari orang-orang tua kalian. Jangan kalian menelantarkan untuk menyebutkan tentang peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam sampai di sini masyaallah rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.